شأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله دا إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه Para hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dalam rangka untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk ya memperbaiki diri kita dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga usaha yang kita lakukan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai pemberat amalan kebajikan kita di akhirat kelak. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya dan seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. E, eh, pada pagi hari ini e, topik yang akan kita e, bahas tadi saya sudah tanya pada panitia maksudnya apa ya pintu yang tidak pernah apa e, tertutup ya karena sekarang judul-judul juga bagus-bagus judulnya. Terkadang ustadznya juga bingung maksudnya apa. E, ternyata maksudnya katanya adalah bertobat dan berdoa tentang bertobat dan berdoa dua perkara yang senantiasa terbuka kapan saja yang penting sebelum meninggal dunia sebelum nyawa di e, kerongkongan ya karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda Inna Allah yaqbalu taubatal abdi malam yughargir sungguhnya Allah itu menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan kalau nyawa sudah di kerongkongan ruh akan keluar maka taubat itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Demikian juga berdoa. Kalau berdoa, ya, di antara bentuk doa adalah minta ampunan kepada Allah. Nah kalau taubat tidak diterima tatkala nyawa dikerongkongan, kerongkongan demikian juga doa tidak diterima kalau nyawa di sudah dikerongkongan. Oleh karenanya tatkala Firaun laknatullah alaih mengaku dan bertobat kepada Allah namun nyawanya sudah dikerongkongan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Yunus kata Allah Subhanahu wa taala Falamma adrakahul gharaku qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Tatkala Firaun akan tenggelam ya dan akan tenggelam kemudian dia pun bertobat dan dia mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengatakan amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Tidak aku tidak aku mengakui bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel yaitu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muslimin dan aku termasuk orang-orang Islam yang menyerahkan diri. Dia bertobat dan dia sempat mengucapkan tobat tersebut. Dan dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah terlambat, nyawanya sudah di kerongkongan. Maka Allah bantah kata Allah, "Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Sekarang baru kau sadar wahai Firaun. Sebelumnya kau termasuk dari orang-orang yang berbuat kerusakan. Tidak diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena nyawa telah di kerongkongan. Padahal sebelumnya pintu taubat terbuka dan sebelumnya doa terus pintu langit terbuka untuk menerima doa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Karenanya para hadirin dan hadirat, Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas dua perkara, masalah taubat dan masalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dua perkara yang pintu langit tidak pernah tertutup kapan saja kita ingin menyambung kepada Allah maka tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pintu pintu-pintu semuanya tertutup ya, pintu semuanya tertutup maka yakinlah pintu taubat dan pintu doa tidak pernah tertutup kecuali jika nyawa telah di kerongkongan. Adapun permasalahan yang pertama mengenai taubat eh, taubat adalah ibadah yang sangat mulia ya. Taubat adalah ibadah yang sangat mulia. Oleh karenanya banyak dalil-dalil yang menunjukkan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Karena Allah suka dengan ibadah taubat, maka Allah mentakdirkan manusia, menciptakan manusia memiliki potensi untuk bersalah. Tidak ada manusia yang tidak bersalah, semua manusia bersalah. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Seluruh anak Adam pasti berbuat dosa. Dan sebaik-baik yang berbuat dosa adalah yang bertobat. Jadi Allah menciptakan mereka memiliki potensi berdosa karena ada tujuan yang mulia. Itu agar mereka apa? Bertobat. Kalau mereka berdosa tidak bertobat maka binasalah dan celakalah mereka. Tetapi Allah ciptakan mereka manusia memiliki potensi berdosa agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh anak Adam kalau nenek moyang kita Adam alaihissalam bersalah maka demikian juga keturunannya. Nabi Adam alaihissalam tatkala dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendekati sebuah pohon dan tidak boleh dimakan dari pohon tersebut, ya, mereka Nabi Adam dan istrinya terpedaya oleh tipuan syaitan yang datang berlagak sebagai penasehat. Ya, akhirnya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya tergoda dengan godaan yang luar biasa dari iblis. Allah sebutkan dalam surat Al-Araf, "Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin." Padallahuma bighurur. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, maka iblis bersumpah bahwasanya saya ini benar-benar ingin kebaikan bagi kalian berdua. Dalam ayat yang lain waqala manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Iblis mengatakan sebenarnya Allah larang itu ya kalian makan buah ini karena kalau kalian makan buah ini kalian akan bisa menjadi naik menjadi malaikat dan kalian akan bisa kekal selama-lamanya. Jadi iblis menggambarkan seakan-akan Adam kalau dia tidak makan buah ini dia akan mati. Dia tidak kekal padahal kita tahu kalau orang di surga kekal atau tidak? Kekal. Tapi iblis menggoda Adam dengan mengatakan kalau kau tidak makan buah ini kau akan mati. Tapi kalau kau makan, kau akan jadi malaikat dan kau akan kekal di dalam surga ini selama-lamanya. Bahkan iblis tadi bersumpah, demi Allah kata iblis. Nabi Adam selama ini tidak pernah digoda. Ini baru pengalaman pertama digoda. <laughs> Nabi Adam pernah digoda sebelumnya tidak? Belum pernah. Belum pernah Nabi Adam Hawa digoda. Baru pertama kali pengalaman digoda oleh iblis. Yang goda bukan anak buah iblis, langsung iblisnya. Nah, kalau kita yang goda biasanya anak buahnya ya. Kan? Paling kroco-kroco yang goda. Sudah KO. Ini yang goda Nabi Adam, nenek moyang kita yang goda siapa? Langsung bosnya, langsung iblis. Dan godaan dengan sumpah. sama huma. Iblis bersumpah, inilah inilah kumala minanasihin. Sungguh aku benar-benar ingin beri kebaikan bagi kalian berdua. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa makanlah buah tersebut. Falamma dhaqa syajarata badat lahumā sawātuhumā wa tafiqā yakhsifāni 'alayhimā min waraqil jannah. Kata Allah, Wa asa Adamu rabbahu fagawa. Ketika mereka makan maka terbukalah aurat mereka, mulailah mereka mengambil daun-daun yang ada di surga untuk menutupi aurat mereka. Mereka malu. Ya, akibat dari makan buah tersebut tersingkaplah aurat mereka. Ya. Maka Allah berfirman, "Wa asa Adam." Allah telah ber, Adam telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Adam alaihissalam pernah berdosa. Kemudian dia langsung bertobat dengan doanya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa yang sangat menakjubkan. Nabi Adam dan Hawa berkata, "Rabbana zalamna anfusana, ya Rabb kami sungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami benar-benar termasuk orang-orang yang merugi." Maka Allah pun menerima taubat Nabi Adam alaihissalam, tetapi tetap Allah beli hukuman meskipun diterima taubatnya. Diturunkanlah Nabi Adam dari surganya. Nah, kalau Adam berdosa, maka anak keturunannya juga berdosa. Oleh karenanya, bukan kita saja yang berdosa, bahkan para ambia, para nabi juga pernah bersalah. Tapi mereka maksum. Bedanya nabi dengan kita apa? Kalau kita tidak maksum, kalau para nabi maksum maksudnya apa? Mereka kalau salah langsung ditegur. Mereka kalau salah langsung apa? Di tegur. Kalau kita bersalah nggak ada yang tegur, tidak ada ayat yang turun, tidak ada malaikat Jibril menegur. Kalau para nabi mereka bersalah. Namun begitu mereka bersalah langsung mereka ditegur. Nabi Adam salah ditegur. Nabi Nuh alaihissalam pernah berdoa kepada Allah agar putranya diampuni oleh Allah. Inna bni min ahli wa inna wa adakal haq. Ya Allah sungguhnya ini putraku yang kafir yang tidak mau beriman kepada Nabi Nuh. Kata Nabi Nuh ini adalah putraku dan dia adalah dari keluargaku. Allah tegur, "Innahu laisa min ahlika, innahu amalun ghairu salih." Fala tas'alni ma laisa laka bihilm. Inni a'iduka an takuna minal jahilin. Allah tegur, "Wahai Nuh, itu anakmu bukanlah keluargamu. Dia orang kafir melakukan perbuatan yang salah, ghairu salih, tidak benar." Maka jangan kau minta kepadaku tentang sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Aku menasihati engkau agar engkau tidak termasuk orang-orang yang jahil. Nabi Nuh minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Nuh pernah bersalah, kemudian minta ampun. Sebagai Nabi Adam pernah bersalah, kemudian minta minta ampun. Nabi Musa alaihissalam juga pernah bersalah. kazahu Musa faqadha alaihi. Nabi Musa waktu ada dua yang bertengkar, satu dari Bani Israel, satu dari suku Kipti. Yang dari Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun menolong sukunya, kemudian dia pukul lawannya. Dia tidak bermaksud membunuh. Namun karena Nabi Musa begitu kuat sekali hantam langsung tewas orang tersebut. Dia tidak bermaksud membunuh, hanya ingin beri pelajaran tapi kebablasan akhirnya apa? Matilah orang tersebut dan Nabi Musa kemudian minta ampun kepada Allah kata Allah faghfaralah Allah ampuni Nabi Musa. Itu bedanya para nabi. Mereka kalau salah mereka langsung di, ditegur. Demikian juga nabi-nabi yang lain juga pernah bersalah. Dan di antara nabi yang pernah bersalah Nabi Muhammad SAW. alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam juga pernah bersalah dalam bahkan Allah turunkan ayat-ayat yang menegur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya seperti waktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan madu gara-gara ingin menyenangkan istrinya. Allah tegur dalam surat At-Tahrim. Ya ayuhan Nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang telah dihalalkan bagimu hanya karena ingin mencari keridhaan istrimu? Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi SAW sedang mendawahi pembesar-pembesar Quraisy, datanglah Abdullah ibnu Umi Maktum. Ya Abdullah ibnu Maktum, ibnu Umi Maktum seorang yang buta. Seorang yang buta datang menemui Nabi saw. Alaihi ingin didakwahi. Dia tidak tahu kalau Nabi sedang sibuk mendakwahi orang-orang pembesar, orang-orang Quraisy. Maka Nabi merasa terganggu karena dia sedang konsentrasi mendakwahi pembesar-pembesar Quraisy. Maka dia pun berpaling wajahnya, berpaling dari orang buta tersebut, sahabat yang buta tersebut wajahnya bermuka masam. Waktu Nabi berpaling dan wajahnya bermuka masam, apakah orang buta itu lihat atau tidak? Tidak lihat, tapi Allah lihat. Allah tegur kata Allah abasa wa tawalla anja ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka dan ini diabadikan dalam Al-Qur'an. Dia berpaling, dia bermuka masam dan berpaling. Si, si sahabat yang buta, Ibnu Umi Maktum tidak tahu, tapi Allah tahu Nabi muka masam dan berpaling, maka Allah tegur. Maksud saya, jangankan kita, para nabi juga mereka pernah bersalah. Namun kesalahan mereka sedikit, tidak banyak. Dan mereka maksum kalau mereka bersalah langsung pasti ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mereka maksum terjaga. Nah, kita lebih sering melakukan dosa-dosa dan hendaknya kita mencontohi para ambia, para nabi. Kalau kita bersalah, segera kita bertobat kepada Allah. Jangan kita tunda tobat kita. Kita tidak tahu kapan maut menjemput kita. Sedang bermaksiat, kita tunda tobat kita tahu-tahu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan wala iyadzubillah kita tidak ingin meninggal dalam kondisi tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan potensi memiliki kesalahan. Dalilnya tadi, kullu bani Adam khata', seluruh anak Adam pasti apa? bersalah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun dan sebaik-baik yang bersalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai anak Adam, Sungguhnya kalian itu berbuat dosa siang dan malam. Kalian berbuat dosa siang dan malam. Dan aku mengampuni seluruh dosa-dosa. Maka mohonlah ampunan dariku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ini dalil bahwasanya kita pasti berdosa. Bahkan kalau kita tidak berdosa, Allah murka. Allah ingin kita berdosa agar kita bertobat karena taubat itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sahih Muslim Rasulullah SAW bersabda, "Laulam tuznibu la dhahaballahu bikum." Thumma ja'a biqaumin yudnibun fayastaghfirunallah fayaghfirullahu lahum. Kalau kalian tidak berdosa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan binasakan kalian, Allah akan musnahkan kalian. Kenapa? Karena kalian tidak berdosa, padahal Allah cinta dengan orang-orang yang bertobat. Tsumma ja'a biqaumin, kalian Allah akan musnahkan kalian, lalu Allah datangkan suatu kaum yang mereka berdosa, lalu mereka mohon ampun kepada Allah, maka Allah ampuni ampuni mereka. Jadi sekali lagi saya katakan hikmah Allah tidak suka dengan maksiat, benar. Allah tidak suka hambanya bermaksiat. Allah benci dengan kemaksiatan. Allah benci dengan kekufuran. Tetapi Allah mentakdirkan manusia memiliki potensi bermaksiat agar mereka melakukan suatu perkara yang lebih dicintai oleh Allah yaitu apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya uh, Keutamaan bertobat yang pertama adalah orang yang bertobat dicintai oleh Allah. Inna Allah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai orang-orang yang yang bertobat. Ya. Allah mencintai orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah gembira kalau ada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana cintanya Allah kepada orang yang bertobat. Dalam hadis sahih Muslim yang masyhur, Rasulullah SAW bersabda, "Lallahu ashadu farahan bitaubati abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana birahilatihi kana bi ardi bi ardi falatin fan falatat minhu kata Rasulullah sallallahu sungguhnya Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba yang kembali kepada Allah daripada gembiranya seorang di antara kalian yang dia membawa ontanya di tengah padang pasir tiba-tiba ontanya pergi ucul lepas Wa alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Dan ternyata di onta tersebut ada makanan dan minumannya. Bekalnya semuanya di onta tersebut. Jadi dia pergi ke tengah padang pasir. Tahu-tahu ontanya pergi. Dan pergi sekaligus bawa ke bekalnya. Apa yang dia lakukan di tengah padang pasir? Tidak bisa lepas dari tengah padang pasir seperti itu. Dia tidak bisa pergi. Tatkala ontanya pergi dengan bawa bekalnya seluruhnya. Maka dia putus asa. Qad aisa min rahilatihi. Maka dia pun putus asa dari ontanya tidak mungkin kembali lagi. Fattaja'a tahta dhilli syajarah. Maka dia pun pasrah menunggu kematiannya. Dia pun berlin, ber, bernaung, berbaring di bawah sebuah pohon. Ya, nunggu kapan kematian datang kepada dia secara bertahap. Kehausan, kelaparan sehingga akhirnya nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. nama huwa kadzalik. Tatkala dia sudah putus asa, tinggal tunggu kematian, yakin bahwasanya dia akan mati, tidak ada keraguan sama sekali. Idh huwa biha qa'imah. Tiba-tiba ontanya yang pergi tadi muncul kembali. Wa alaiha ta'amu wa syarabu dan yang menakjubkan lagi bekalnya masih ada di atas onta tersebut. Maka dia pun bangkit segera fa akhadha bi khitamiha lantas dia segera mengambil tali kekang onta tersebut kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berkata Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya Allah semuanya engkau adalah hambaku adalah aku adalah Tuhanmu. Kata Nabi SAW, akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong karena saking gembira. Apa dia bilang? Ya Allah, engkau adalah hambaku aku adalah Tuhanmu. Maka aku bersyukur kepadamu. Ini saking saking senang, saya rasa kita kita pun meskipun kita senang kayak apapun, tidak pernah kita ngomong kayak gitu ya. ya. Ini saking senangnya, kenapa dia merasa akan meninggal, dia pasti mati. Tahu-tahu kepastian mati tersebut hilang. Onta yang tadi dia yang hilang yang sudah dia putus asa tiba-tiba muncul kembali. Saking gembira jadi makanan tadi. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk ya Allah. Sungguhnya aku ini Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Akhto amin syiddatil farah. Sampai dia mengucapkan ucapan kekufuran karena saking gembiranya. Nah, gembiranya orang ini masih lebih kalah daripada gembiranya Allah dengan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin antum bingung kok bisa Allah senang, Allah gembira. Saya bilang wajar ya. Bahwasanya Allah lebih sayang kepada kita daripada ibu kita terhadap kita. Kalau ibu kita mungkin masih meninggalkan kita, kalau Allah tidak tinggalkan kita. Kalau sahabat kita bisa tinggalkan kita, tapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kita meskipun kita banyak salah kepada Allah selama kita kembali kepada Allah. Ya, kita dapati ada sebagian orang tua tidak mau lagi terima anaknya sebagai anaknya. Ada saking emosinya. Saking dia sering sering membangkang kepada ibunya, membangkang kepada orang tuanya, diusir rumahnya. Kalau Allah tidak, Allah tidak pernah mengusir kita, kita sendiri yang pergi. Allah tidak pernah mengusir kita dari ibunya, kita sendiri yang pergi. Kita sendiri tidak ingin kembali. Tapi kalau kita kembali kapan saja Allah gembira. Oleh karenanya, tatkala suatu kondisi dalam Sahih Muslim, tatkala Rasulullah SAW menerima adanya tawanan-tawanan perang. Di antara tawanan-tawanan perang itu ada seorang ibu, ada seorang ibu yang dia kehilangan anaknya. Dia kehilangan anaknya, maka dia pun mencari-cari anaknya yang hilang tersebut. Dan kita kalau kita boleh e, sampaikan bahwasanya gambaran cinta yang paling besar di dunia ini adalah gambaran cinta seorang ibu kepada anaknya. Lebih daripada suami kepada istrinya, lebih daripada ayah daripada anaknya, lebih daripada kakak terhadap adiknya. Ya, cinta yang paling besar, kasih sayang yang paling besar yang mungkin tergambarkan di bumi ini adalah seorang ibu terhadap anaknya. Ini cinta yang paling besar. Nah, cinta seorang ibu kepada anak juga bertingkat-tingkat. Cinta antara seorang ibu terhadap anak yang paling besar adalah kondisi yang akan disebutkan oleh Nabi. yaitu tatkala seorang ibu masuk dalam medan pertempuran, kemudian dia ditawan, anaknya hilang. Kemudian dia menangis mencari-cari anaknya. Ini bagaimana kita tahu kerinduan dia terhadap apa? Anaknya. Dia menangis untuk mencari-cari di mana anaknya. Sampai Akhirnya didapatkan anaknya tersebut yang dia cari. Tatkala dia dapatkan anaknya tersebut, segera dia peluk, segera dia susui, segera dia dekap erat-erat. Tatkala itu cintanya sangat tinggi, tidak ada yang melebihi cinta seperti ini. Memang dia cinta sama anaknya tatkala kondisi biasa. Namun tatkala kondisi seperti ini, tatkala baru kehilangan anaknya, tahu-tahu dia mendapati anaknya, kemudian dia peluk, dia dekap, maka ini cinta yang sangat luar biasa. Nah, ternyata kata Nabi waktu Nabi melihat kondisi seperti ini, Kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, "Atarawna anna hadhihi tarihatun waladaha finnar?" Bagaimana para sahabatku? Menurut kalian ibu yang seperti ini yang baru kehilangan anaknya kemudian dia dekap akan melemparkan anaknya di api? Kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak mungkin ibu seperti ini. Dia baru saja kehilangan anaknya, dia berusaha mencari-cari anaknya, kemudian dia dapati dia dekap, kemudian dilempar ke api, tidak mungkin." Maka kata Nabi SAW, "Allahu arhamu biibadihi min hadhihi biwaladiha." Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada ibu ini terhadap anaknya. Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya. Nah, kalau antum bisa bayangkan seorang ibu, antumlah jadi orang tua. Anak anda, anak anak antum bandel misalnya. Anak ibu bandel. Anda jengkel ya, mungkin anda mungkin jewer, anda beri hukuman, mungkin dia pergi dari rumah. Anda pasti rindu kapan anak kita kembali. Begitu dia kembali kita bahagia setelah lama dia pergi membangkang kemudian dia balik tahu-tahu dia minta ampun kepada kita, minta maaf kepada kita ya. Dengan kesungguhan maka tentunya kita sangat sayang kepada anak kita tersebut. Maka Allah lebih utama. Kalau kita pergi jauh, kita tinggalkan membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah terus buka pintu taubat. Kapan kita kembali, maka Allah sangat sayang kepada kita. Lebih daripada saya sayangnya seorang ibu yang anaknya nakal kemudian sadar. Allah lebih sayang kepada kita. Oleh karena saya maksud saya Jangan pernah ragu untuk bertobat. Semakin Anda sering bertobat, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah dosa tidak bisa kita hindari. Rasulullah SAW bersabda, "Istaqimu walan tuhsuh." Istiqomahlah kalian dan kalian tidak bakalan mampu. Kita tidak mungkin lurus terus. Pasti ada belok kanan, belok kiri siapapun dia. Kalau Nabi saja bisa bersalah, apalagi apalagi ustaz. Kalau ustaz saja bersalah, bisa bersalah, apalagi apalagi jamaah. <laughs> Enggak bukan begini. Ustaz juga bisa salah, jamaah juga bisa bersalah. Kalau orang yang tiap hari ngaji aja baca Quran bisa bersalah, apalagi yang kerjanya di pasar. <laughs> Ketemu dengan macam orang di kantor. Ya, kita semua semua orang bersalah. Makanya saya katakan taubat itu adalah kewajiban setiap mukmin siapapun dia. Mau ulama pasti punya salah, mau ustaz pasti punya salah. Ya, siapapun pasti punya punya salah dengan kesalahannya masing-masing. Dengan model kesalahannya masing-masing. Suami punya salah, istri punya salah, anak punya salah, bapak juga punya salah. Ayah dan ibu juga punya punya salah. Jadi perkara yang pertama harus kita yakini bahwasanya orang yang bertobat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala itu bahwasanya Allah ya Tatkala seorang hamba bertobat, bukan cuma dosanya hilang. Kalau dosanya hilang sudah pasti. Jadi dia salah bertobat jadi nol, bukan cuma nol, bahkan Allah kasih plus nilai tambahan. Dijamin masuk surga, dijamin masuk surga. Adapun kalau orang berdosa bertobat dosanya hilang ini sudah pasti. Kata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "At-taibu minadz kaman la dzamba Seorang yang bertobat dari dosa seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Mungkin dia sudah bertobat, ditipek sama Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan cuma di ditipeks, bahkan diberi bonus, diberi bonus, yaitu dijamin masuk surga. Ini perkara yang sangat menakjubkan. Bagaimana seorang bersalah, dia bertobat bukan cuma dihapuskan dosanya, bahkan dikasih bonus. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Tahrim, Ya ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Bertobatlah kepada Allah dengan taubat dan nasuha dengan taubat yang sungguhnya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum. Ya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Ini jelas dihapus dosa-dosa. Yang kedua, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Semoga Allah masukkan kalian ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jadi subhanallah ternyata bertobat itu bukan hanya menghapuskan dosa-dosa, bahkan diberi bonus untuk masuk surga. Dan ini perkara yang sangat menakjubkan. Orang yang bertobat didoakan oleh para malaikat. Dalam surat uh, Ghafir atau surat Al-Mu'min surat ke-40 Allah menyebutkan tentang perkataan para malaikat. Para malaikat berkata, "Faghfir lil ladina tabu wattaba'u sabilaka wa adzabal jahim." Ya Allah ampunilah orang-orang yang bertobat ya Allah. Ini yang doa malaikat. Alladzina yahmilul arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ya, para malaikat membawa arsy Allah, malaikat khusus, malaikat yang bawa apa? Arsy Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa kepada Allah. Ya. Faghfir lilladzina tabu, ya Allah ampunilah orang-orang yang bertobat. Jadi yang mendoakan malaikat, malaikat khusus lagi. Malaikat spesial. Berdoa agar Allah mengampuni orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan Allah. Kemudian mereka berdoa juga waqihim adzabal jahim. Jauhkanlah mereka dari azab neraka jahanam. Nah, kalau kita yang doakan manusia kurang keren. Itu pun belum tentu diterima, ya. Tapi bagaimana lagi yang mendoakan adalah malaikat. Maka seorang yang bertobat tentu beristighfar astaghfirullah astaghfirullah Allahumma ini atubu ilaih. Rabbi gufirli wa tubu alai. Rabbi gufirli wa tubu alai. Astaghfirullah, astaghfirullah tubu ilai. Sering kita beristighfar, sering kita bertobat Malaikat terus doakan kita Malaikat terus doakan, doakan kita Maka jangan lupa untuk basahi lisan anda untuk beristighfar Apa kata Nabi SAW Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira Sungguh beruntung Orang yang mendapati di hari kiamat kelak Di catatan amalnya banyak istighfar Ini orang yang beruntung Bahagia, kenapa? Banyak manfaat kalian beristighfar Tadi dicintai oleh Allah, didoakan oleh para malaikat, dimasukkan ke dalam apa? Surga. Di antara keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini meskipun ada khilaf di kalangan para ulama namun zahir ayat dan zahir hadis menunjukkan seorang yang bertobat dengan taubatan nasuha bahkan maksiat yang pernah dia lakukan akan dirubah oleh Allah menjadi kebaikan. Maksiat yang dilakukan ini bonus lagi lebih daripada sebelumnya. Jadi dosa yang pernah dia lakukan dirubah oleh Allah menjadi kebaikan. Perubahan ini ada khilaf di kalangan para ulama. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Apakah maksudnya dulu dia pernah gibah kemudian dia bertobat benar kemudian jadi kebaikan? Ataukah maksudnya bukan dirubah jadi kebaikan tapi maksudnya dia meninggalkan akhirnya sekarang dia berbuat kebaikan. Tapi zahir ayat dan zahir hadis menunjukkan makna yang pertama. Benar-benar misalnya dia melakukan zina. Zina ini dosa. Harusnya diletakkan di ini berat ini zina dosa besar. Diletakkan di timbangan keburukan karena dia bertobat kepada Allah, ini dipindahkan ke timbangan ke kebaikan. Ini luar biasa. Ini ada banyak ulama pendapat seperti ini. Dalilnya firman Allah dalam surat Al-Furqan. Kata Allah Subhanahu wa taala kalau bercerita tentang ibadur Rahman, hamba-hamba Allah yang dipuji oleh Allah disebut dengan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Di antara ciri mereka kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون la يفعل ذلك يلقى yaf'al dhalika له athama yudha'af lahu adha yudha'af lahu al-adhabu yawmal dan orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan, tidak berdoa kepada selain Allah dan orang-orang yang tidak membunuh orang lain kecuali dengan hak dan orang-orang yang tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika barang siapa yang melakukan dosa ini berbuat syirik, berzina, membunuh orang lain, maka akan dimasukkan dalam neraka jahanam dan diperberat hukuman siksaannya kepadanya. Kata Allah, illa man taba, kecuali yang bertobat. Yang bertobat dari tiga ini, bertobat dari syirik, bertobat dari zina, bertobat dari membunuh orang lain. Illa man taba wa amana wa amila wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali yang bertobat, beriman dan beramal saleh, maka mereka itulah yang keburukan-keburukan mereka dirubah menjadi kebaikan-kebaikan. Ini dijadikan oleh sebagian orang, sebagian ulama bahwasanya benar-benar yang harusnya diletakkan di timbangan keburukan diletakkan di dalam timbangan apa? kebaikan. Ada pendapat sendiri. Ini didukung oleh hadis yang lain, suatu hadis tatkala Rasulullah SAW menyebutkan tentang seorang yang dia disidang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia memiliki dosa-dosa kecil, dia memiliki dosa-dosa besar. Maka Allah berkata kepada para malaikat, sidang dia, tunjukkanlah dosa-dosa kecilnya dan sembunyikan dulu dosa-dosa besarnya. Maka ditunjukkan, pernahkah kau pernah melakukan demikian dosa kecil? Mungkin lihat cewek, mungkin enggak pandang jaga pandangan mata, entah ngapain. Pokoknya dosa-dosa kecil ditumbuk, ditampakkan. Dan dia mengaku seluruh dosa-dosa kecil tersebut. Sementara dia musyrik, dia ketakutan. Ini baru dosa-dosa kecil diungkap, dia ketakutan. Jangan sampai dosa besarnya juga apa diungkap, dia malu. Setelah diungkapkan dosa-dosa kecilnya, tiba-tiba Allah berkata, karena dia sudah bertobat kepada Allah, kata Allah, ini dosa-dosa kecil, dirubah jadi apa? kebaikan. Maka dia gembira subhanallah. Ternyata dosa-dosa kecil yang dia lakukan tadi ditunjukkan dirubah jadi amalan apa? Kebaikan. Maka dia berkata, "Ya Allah, saya punya dosa-dosa yang lain kok tidak belum kok belum ditunjukkan ya Allah." Maka Rasulullah SAW tertawa waktu dia bilang begitu. Tadinya dia ketakutan jangan sampai ditunjukkan dosa-dosa besarnya. Sekarang dia malah nuntut. Saya juga masih punya dosa-dosa yang lain yang Allah. Lam arahu hahuna. Saya belum lihat sekarang. Dia berharap ditampakkan dosa-dosa besarnya dan dirubah lagi menjadi apa? Kebaikan. Ini memperkuat makna ayat zahir dari ayat dalam surat Al-Furqan. Ini di antara keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah bukan cuma berikan janji-janji akhirat, bahkan janji dunia. Allah berikan kenikmatan-kenikmatan dunia. Dan ini sebagaimana uh, diriwayatkan dari Hasan Al-Basri, waktu ada seorang datang kepada Hasan Al-Basri mengeluh kepada Hasan Al-Basri, wahai Hasan Al-Basri, Ya, eh, apa namanya? Saya sudah lama menikah namun tidak punya anak. Kata Hasan Basri, beristighfarlah engkau, perbanyak istighfar. Datang lagi orang yang kedua bertanya, "Ya Hasan Basri, saya sudah lama ya saya tidak miskin dilanda dilanda dengan kesulitan ekonomi, miskin." Hasan Sanal basri banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi datang ya Hasan basri kebun-kebun kita kering, tidak ada hujan turun. Kata Hasan basri beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muridnya yang dengar ini heran. Wahai guru kami, Anda setiap ada yang datang selalu suruh apa? istighfar. Memang benar istighfar dan taubatlah kunci segala musibah. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu beliau berkata, ya, tidaklah datang bala illa bi Ya, tidaklah datang dos, tidaklah datang bencana dan malapetaka kecuali karena dosa. Wa ma ilabi illa bi taubah dan tidak akan terangkat kecuali dengan apa? Bertaubat. Kemudian Hasan Basri menyebutkan dalil yaitu dalam surat Nuh. Tatkala Nuh alaihissalam berkata kepada umatnya, Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh kepada umatnya, fakultu staghfiru rabbakum. Aku berkata, istaghfiru rabbakum. Mintalah ampunan bagi terhadap Rabb kalian. Padahal kaum Nabi Nuh orang-orang kafir. Orang-orang kafir kalau bertobat Allah akan bukakan kenikmatan dunia. Kata Nabi Nuh, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Mintalah ampun kepada Rabb kalian, sungguhnya Allah Maha Pengampun. "Yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Niscaya Allah akan turunkan hujan yang lebat bagi kalian. Hujan lebat tapi berkah, bukan hujan bencana. Bikin banjir sana sini, tidak. <laughs> Tapi hujan yang lebat ya, yang yang membawa berkah. Tatkala mereka tidak bertobat, maka Allah turunkan hujan yang bawa bencana. Ya. Kaum Nabi Nuh ditimpa hujan atau tidak? Hujan, tapi hujan bencana. Kenapa? Karena mereka tidak bertobat. Jadi hujan itu bisa hujan rahmat, bisa jadi hujan bencana. Nabi Nuh pertama tawarkan. Fakultus takfir rabbakum, bertobatlah kalian. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrar. Allah akan turunkan bagi kalian hujan yang deras, namun hujan yang rahmat. Namun mereka tidak bertobat. Mereka tidak bertobat, mereka semakin membangkang. Akhirnya Allah turunkan hujan azab yang menenggelamkan mereka. Kemudian kata Nabi Nuh, Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Kalau kalian bertobat Allah akan berikan kepada kalian anak-anak, kalian punya anak banyak dan kalian akan diberikan harta yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan Allah akan menjadikan membukakan bagi kalian kebun-kebun yang subur dan Allah akan mengalirkan bagi kalian sungai-sungai. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya orang yang bertobat Bukan cuma dia mendapatkan janji akhirat, bahkan janji dunia juga dia akan mendapatkannya. Makanya yakinlah kalau antum dapat masalah apapun, dapat musibah apapun, hati gundah gulana, saat itu banyak beristighfar. Perbanyak istighfar Allah akan berikan apa? Solusi. Banyak bertobat kepada Allah. Yakinlah bahwa tidaklah antum dilanda dengan kesulitan, tidaklah antum dicaci maki orang lain, tidaklah antum mungkin diomelin sama istri, tidaklah antum disusahkan rezekinya oleh Allah kecuali karena dosa-dosa antum. Maka segala perkara solusinya adalah dengan bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sekelumit keutamaan-keutamaan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin yang perlu kita bahas masalah tobat ya. Yang pertama, bahwasanya kita wajib untuk bertobat dari semua dosa, bukan cuma dosa besar. Bahkan dosa kecil pun kita wajib untuk apa? Bertobat. Dalilnya dalam surat An-Nur Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perintah menundukkan pandangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahan. Wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah terhadap lelaki-laki mukmin. Ini pembicaraan terhadap lelaki mukmin, bukan yang tidak beriman. Katakanlah kepada para lelaki mukmin, yaghuddu min absarihim agar mereka menundukkan pandangan mereka. Wa yahfadhu furujahum dan agar mereka menjaga kemuluan mereka. Dzalika karena ini lebih lebih suci bagi hati mereka. Lebih mengkhusyukkan salat mereka. Inna Allah khabirum bima yasta'un. Sungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Ini Allah berbicara tentang menundukkan pandangan. Tidak boleh mengumbar pandangan. Di akhir ayat kata Allah, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dan bertobatlah kalian seluruhnya wahai orang yang beriman, semoga kalian beruntung. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini dalil bahwasanya tidak menundukkan pandangan mengumbar pandangan dan ini dosa kecil. Tetap diwajibkan untuk apa? Bertobat. Karena Allah buka ayat tersebut dengan mengumbar pandangan, larangan mengumbar pandangan dan Allah tutup ayat tersebut dengan menyuruh untuk bertobat. Ini dalil bahwasanya kita wajib bertobat dari segala dosa termasuk dosa-dosa kecil di antaranya dosa mengumbar pandangan. Dari sini kita sadar para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bahwasanya semakin menguatkan bahwasanya kita harus sering beristighfar. Semakin menguatkan kita harus sering apa? Beristighfar. Karena kita tahu dosa-dosa kita banyak. Kalau kita merenungkan dosa yang muncul gara-gara pandangan saja sangat banyak. Siapa di antara kita yang bisa menjaga pandangannya 100% tidak ada. Sekarang fitnah di mana-mana, fitnah di HP ada fitnah. Orang buka HP, lihat berita, lihat macam-macam, pasti ada gambar perempuan yang tersingkap auratnya. Dia membuka Facebook pasti ada gambar-gambar wanita yang tersingkap auratnya. Dia buka artikel, dia buka apa saja pasti ada tersingkap wanita yang auratnya tersingkap. Nonton berita apalagi, apalagi nonton sinetron, jelas. Maka semakin menunjukkan dia harus bertobat kepada Allah. Dia keluar naik motor sudah, naik mobil di luar di jalan pasti ada yang tersingkap apa? Auratnya. Beda kalau kita di Madinah. Di Madinah tundukkan pandangan sangat mudah. Enteng ngumbar-ngumbar pun tidak ketemu. <laughs> Kenapa orang tertutup auratnya? Mau lihat apa? Lihat batu, lihat batu. Ya, ya nggak ada gambar-gambar di luar, nggak ada iklan-iklan macam-macam. Ya, lihat perempuan juga bercadar ya. Terus apa yang mau dilihat? Ya paling kelihatan mungkin, uh perempuan itu pakai cadar hidungnya mancung, ini pasti cantik dalamnya. Ya, mungkin pikirannya seperti itu. Ya. Atau yang mungkin ada yang buka wajahnya, itu pun masih hilaf tentang wajah aurat atau tidak. Tapi Intinya, adapun aurat wanita tertutup. Anda mengumbar pandangan pun tidak ada yang Anda lihat. Tapi Anda di Jakarta, Anda tundukkan pandangan pun pasti Anda ngelihat. Ya, anda masuk ke mall kemana? Wah, dilihat di bawah tunduk lebih parah di bawah. Ya, lihat ke atas juga aduh payah. Jadi ini semakin menunjukkan kepada kita wajib untuk kita bertobat. Kalau kita berbicara dosa yang berkaitan dengan mata saja tidak pernah selesai dosa kita ini. Ente bilang saya mau bertobat, besok ente lihat lagi. Ente bilang saya bertobat ini besok, jangankan besok, nanti sore ente ke mall sudah lihat lagi. Ya. Makanya saya masih ingat waktu saya pertama kali turun pernah turun di bandara bersama anak-anak muda Saudi, kayaknya baru pertama kali pergi ke Jakarta. Kita sama-sama ngantri bagasi. Selama ngantri bagasi ini ada anak muda jenggotnya panjang, astagfirullah, astagfirullah terus. <laughs> Kalau saya sudah jarang-jarang. <laughs> Dia baru pertama kali dapat fenomena di bandara kayak gitu kan. Dia ngantri, eh, astagfirullah, itu depan dia orang ngantri ceweknya kayak gitu, samping kanan cewek, samping kiri kayak gini. Ya udah dia astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah sampai itu astagfirullah enggak berhenti-berhenti. Mudah-mudahan terus urusan, jangan-jangan besok sudah biasa lagi. Kita sekarang sudah terbiasa maksiat tersebut. Terbiasa. Sekarang gampang melihat Facebook, ada yang mau jadi teman lihat dulu, cantik enggak? Nah, ya, sudah. Kita saja ngecek. Kalau nggak cantik kita tolak. Kalau cantik oke okay lah lihat dulu sudah menikah belum. <laughs> Artinya kita sendiri mencari fitnah. Dia sendiri mencari fitnah. Saya katakan kalau di Madinah, antum cari pun tidak dapat di jalan. Di sini antum tidak cari pun dah datang maksiat tersebut. Nah, kalau kita tahu bahwasanya dosa yang berkaitan dengan pandangan saja tidak bisa kita terhindar darinya, maka kita tahu bahwasanya kita harus sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kita harus bertobat dari segala hal termasuk dosa-dosa kecil apalagi dosa-dosa besar. Yang kedua para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Uh, yang harus kita sadari bahwasanya ini merupakan ayat yang beri kabar gembira kepada kita. Ya. Bahwasanya yang boleh masuk surga bukan cuma orang yang tidak berdosa, bahkan orang yang berdosa juga boleh masuk surga. Bahkan orang yang berdosa dengan dosa besar juga boleh masuk surga dengan syarat dia apa? Bertaubat. Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan tentang surga dalam surat Ali Imran wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardha samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimin al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladhina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim kata Allah bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah yang surga Allah seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa Allah sebutkan ciri-cirinya. Yang berinfak di jalan Allah, bersedekah meskipun dalam kondisi lapang atau dalam kondisi sulit. Kalau dia lapang infaknya banyak, kalau sulit infaknya meskipun lebih sedikit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan orang-orang yang memaafkan orang lain dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kemudian yang keempat Allah sebutkan tadi yang berinfak yang berinfak yang pertama, kemudian yang kedua Allah sebutkan tentang orang yang uh, menahan amal. Yang ketiga Allah sebut tentang orang yang memaafkan orang. Yang keempat kata Allah, "Walladzina idza fa'alu fahisha Dan orang-orang yang jika mereka melakukan fahisyah. Fahisyah itu dosa besar seperti zina, homoseksual dan yang lain Dosa keji. Ya, zina. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakaru Allah. Tatkala mereka berbuat dosa zina, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertobat, fastaghfiru li dzunubihim. Lalu mereka bertobat atas dosa-dosa mereka. Ternyata orang yang berzina bisa masuk surga. Syaratnya bertobat. Bertobat. Dan ini ayat memberikan harapan kepada kita. Seorang mengatakan, Ustaz, saya pernah berzina, apa saya masih bisa masuk surga? Bisa. Saya pernah membunuh orang lain, ya Ustaz, apa saya bisa bisa masuk surga? Bisa. Dengan syarat taubat dan apa? Nasuha. Ya Ustaz, saya pernah makan riba, saya pernah bekerja di bank ribawi bertahun-tahun. Apakah saya masih di surga? Bisa kalau Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh dosa-dosa kalau kita bertobat kepada Allah, Makanya saya katakan ayat ini, ayat termasuk ayat yang sangat beri harapan. Bagaimana Allah sebutkan bahwa seorang orang-orang yang melakukan perbuatan keji seperti zina ternyata bisa masuk surga dengan syarat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah suudzon dengan Allah, merasa dosa kita, wah dosa sangat banyak ini. Bagaimana Allah menerima apa? Dosa? Menerima tobat saya, dosa saya terlalu banyak. Jangan ragu. Setan akan datang kepada kita menyuruh kita untuk tidak bertobat dengan menggambarkan bahwasanya dosamu sangat besar tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwasanya rahmat Allah sangat luas dan ampunan Allah sangat luas. Kata Abu Nawas, Ya Rabbi in azumat dhunubi kathratan wa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. Kata Abu Nawas, ya Allah, ya Rabbku, meskipun dosaku sangatlah banyak, bertumpuk-tumpuk, namun saya sungguh telah mengetahui bahwasanya ampunanmu lebih luas daripada lebih banyak daripada dosaku. Oleh karenanya, ya, kita akan sebutkan bagaimana para pelaku-pelaku dosa besar Allah sebutkan dalam Al-Qur'an masih ditawarin taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang nyata adalah Firaun. Firaun al-la'in al-la'natullah alaihi Firaun. Siapa yang lebih bejat daripada Firaun? ada yang lebih bejat dari Firaun. Ngaku sebagai Tuhan. Ya, namun Allah begitu rahmatnya kepada Firaun, ingin Firaun taubat. Anda bayangkan kita nggak usah bicara tingkat Firaun, bicara kita misalnya kita punya perusahaan, kita yang bikin kita punya perusahaan dari nol dari awal sampai akhir. Kita yang bikin, biayanya misalnya satu triliun. Dan ada di antara pekerja kita yang waktu lahir kita yang bayarin dia lahir. Waktu istrinya masih hamil kita yang biayai rumah sakitnya. Kemudian anak ini pun lahir. Kita kasih makan, kita kasih latih, kita semuanya ditanggung kita. Tahu-tahu dia ngaku punya pemilik perusahaan. Tahu-tahu dia ngaku dia yang bikin perusahaan. Kira-kira kita jengkel atau tidak? Oh jengkel langsung kita penggal kepalanya kalau perlu. Ini kurang ajar nggak tahu diri ya. Saya yang dulu biayain dia waktu dia masih hamil dalam kandungan ibunya. Saya yang biaya operasinya waktu sesar saya yang bayar. Saya yang kasih makan dia, saya yang pekerjakan dia, dia jadi kerja, pekerja saya. Sekarang yang aku punya perusahaan juga. Emosi. Ini mirip dengan seperti Firaun. Firaun ini siapa Firaun? Ini? Manusia. Dulunya tidak ada kemudian menjadi ada, terus ngaku sebagai Tuhan. Allah tidak langsung kirim halulintar, tertewas. gitu. Bisa Allah kirim apa? Atau oh, tiba-tiba Allah kirimkan macan makan kepalanya aku sebagai Tuhan. Tidak. Tapi Allah Maha lembut dan Allah Maha pengasih. Allah kasih kesempatan. Padahal Firaun begitu bejatnya. Bejat kebejatan Firaun bukan cuma itu, dia ngaku sebagai Tuhan. Yang kedua dia membunuh anak-anak. Bayangkan dahulu anak-anak yang lahir di Bani Israel ditungguin. Dulu nggak belum ada USG, belum ada. Jadi waktu ada anak-anak lagi ibu-ibu lagi hamil didata, disensus sama petugas Firaun. Mereka tahu oh, sebentar lagi mau lahir. Begitu mau lahir mereka tungguin. Begitu yang keluar anak perempuan dibiarkan hidup. Begitu yang keluar laki-laki langsung disembelih di tempat. Ini kerjanya Firaun. Di antara kebejatan Firaun, dia memperbudak Bani Israel, dijadikan budak oleh Fir'aun. Luar biasa kebejatan yang dia lakukan. Itu pun Allah masih kirim Nabi Musa dan Nabi Harun. Bukan cuma satu Nabi dikirim. Dua Nabi agar menasihati Firaun siapa tahu dia bertobat kata Allah Subhanahu wa taala faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha kata Allah kepada Musa dan Harun ucapkanlah kepada Firaun dengan perkataan yang lembut siapa tahu dia sadar siapa tahu dia kembali kepada Allah takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini dalil bahwasanya kalaupun seandainya Firaun bertobat diterima oleh Allah atau tidak diterima berarti pintu taubat itu terbuka seluas-luasnya dan siapa dosanya lebih besar daripada Firaun enggak ada yang ngaku sebagai Tuhan. Ada orang bilang, iblis saja tidak pernah ngaku sebagai Tuhan. Iblis saja kaget mungkin, Fir'aun kebablasan ya, ngalang-ngalain saya kan. Iblis saja nggak pernah ngaku sebagai Tuhan, Fir'aun berani ngaku sebagai Tuhan. Siapa yang bisa mengalahkan Fir'aun dalam kebejatannya dan kekufurannya? Tidak ada. Itu pun masih diberi kesempatan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah kirim Musa dan Harun, bahkan Allah turunkan berbagai macam mukjizat. Walaqad ataina Musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani Israil idh Sungguh kami telah berikan kepada Musa sembilan mukjizat yang dilihat oleh Fir'aun agar Fir'aun sadar. Namun dia juga tidak sadar-sadar. Dia sadarnya terlambat waktu sudah tenggelam baru mengatakan aku mengucapkan la ilaha illallah tidak diterima oleh Allah pintu tobat sudah tertutup. Sebelumnya pintu tobat terbuka, terbuka selebar-lebarnya buat Fir'aun. Nah, kalau Fir'aun diberi kesempatan untuk bertobat, apalagi hanya dosa-dosa yang yang lain. Di antara cerita yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bagaimana luasnya pintu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kisah Ashabul Ukhdud. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wassamai dzatil buruj, wal yaumil mau'ud, wa syahidi wa mashhud." Kutila ashabul ukhdud. Celakalah orang-orang yang buat parit. An-nari dzatil waqud, yang dia telah menyalakan api yang menyala-nyala. Idhum 'alaiha qu'ud, lantas mereka duduk menyaksikan dibantainya kaum minan kaum minan. Walhum wahum ala yaf'aluna bil mu'mina syuhudan. Mereka menyaksikan, nonton, duduk sambil nonton. Apa kerjaan mereka? Duduk sambil nonton menikmati disiksanya kaum mukminin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mana naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid." Tidaklah mereka menyiksa kaum mukminin kaum minat kecuali gara-gara mereka beriman kepada Allah. Jadi mereka ini jengkel sama kaum mukminin, tidak ada kesalahannya. Kaum mukminin bukan kaum mukminin yang pemberontak, bukan. Bukan kaum mukminin kemudian melakukan kekerasan tidak gara-gara hanya mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada orang-orang kafir seperti itu, jengkel kalau ada orang beribadah kepada Allah, dia ingin siksa orang ini. Tidak ada kesalahannya, dicari-cari kesalahan, kesalahan cuma satu, gara-gara mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh ashabul ukhdud. Kata Allah, "Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid." Tidaklah mereka menyiksa kaum minin kaum minat kecuali gara-gara mereka beriman kepada Allah alladzi lahu mulku samawati wal ardi wa ala kulli syai'in syahid. Kemudian kata Allah, "Innal ladzina fatanul mu'mina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul harik." Sungguhnya orang-orang yang telah menyiksa kaum mukminin dan kaum minat. Kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab yang pedih dan bagi mereka azab yang membakar. Perhatikan di sini, orang-orang ini sadis. Mereka membesar besar kerajaan. Mereka menggali parit. Setelah mereka menggali parit, mereka menyalakan api. Setiap orang yang beriman kepada Allah dilempar dalam api tersebut. Ribuan kaum mukminin, ribuan kaum minat disiksa. Sementara mereka duduk, nonton, menyaksikan, berlezat-lezat dengan terbunuhnya kaum mukminin. Ini dosanya seperti apa? Tidak bisa kita bayangkan. Kalau kalau kita lihat kita bilang, oh ini nggak akan diterima, ini pasti tidak akan diterima tobatnya kalaupun bertobat. Kenapa? Karena dosanya sangat luar biasa. Duduk menikmati disiksanya kaum minat kaum minat dan mereka siksa bukan karena bukan karena apa-apa, tapi hanya sekedar mereka beriman kepada Allah. Namun ternyata Allah masih tawarkan taubat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma lam yatubu." Kemudian mereka tidak bertobat. Mafhum mukhalafahnya berarti pemahamannya dari ayat ini, seandainya mereka bertobat, mereka masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana seorang salaf kalau tidak salah Hasan Al-Basri berkata, "Unduru ila karamillah." Lihatlah kepada kemuliaan Allah. Qatalu auliya Allah. Mereka ini telah membunuh wali-wali Allah. Yang dibunuh bukan orang sembarang. Yang disiksa dibakar hidup-hidup wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah masih tawarkan taubat kepada pada mereka. Lihatlah bagaimana kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Di antara cerita dalam Al-Qur'an yang menjelaskan luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala kisah para penyihir Firaun. Para penyihir Firaun yang mereka menjadi profesi mereka sebagai penyihir bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Bayangkan profesinya syirik. Cari uang dengan apa? Kesyirikan. Bahkan diundang oleh Fir'aun untuk berduel dengan Nabi Musa. Didatangkanlah ratusan atau ribuan penyihir tersebut datang untuk berduel dengan putusan Allah. Bayangkan. Jadi mereka datang ini tujuannya sudah buruk. Tujuannya untuk mengalahkan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Waktu berduel ya, dan mereka bahkan minta Ain nala la ajran in kunna al-ghalibin. Ya, kalau kita dapat ganjaran wahai Fir'aun, in kunna nahnul ghalibin kalau kita yang menang kita dapat ganjaran atau tidak. Na'am wa innakum laminal muqarrabin. Jadi mereka para penyir datang kepada Firaun, Firaun, kau undang kami untuk berduel dengan Musa. Kalau kita menang gimana? Ya, saya kasih saya kasih gaji, kasih upah. Bahkan bukan cuma itu kata Nabi Firaun, wa innakum laminal muqarrabin. Bahkan bukan cuma dapat upah, kalian akan menjadi pembesar-pembesarku. Kalian akan diberi kedudukan. Jadi di, mereka ditawarkan dengan dunia, ditawarkan dengan duit dan ditawarkan dengan kedudukan. Jadi mereka semangat mengalahkan Fir'aun. Eh, Musa, antum bayangkan mereka ini profesinya penyihir, bertahun-tahun mungkin puluhan tahun datang dengan niat yang buruk mencari dunia untuk supaya dekat dengan Fir'aun, datang untuk mengalahkan Musa. Namun Allah punya takdir yang lain. Waktu mereka melemparkan tali-tali mereka, ya. Fa hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Waktu mereka melemparkan tali-tali mereka dan melemparkan tongkat-tongkat mereka, tiba-tiba berubah menjadi ular. Yukhayyala ilaihim, maka tergambarkanlah dalam pada Nabi Musa annaha tas'a. Seakan-akan itu ular beneran. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Akhirnya Nabi Musa ketakutan karena dia pun sudah tersihir. Mata beliau sudah terhalusinasi, beliau menyangka ular apa tali-tali tersebut benar-benar jadi ular. Kata Allah, "Qulna la takhaf innaka antal a'la." Jangan takut. Kau yang menang. Fa'alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaidu sahir. Lemparkanlah tongkat yang ada di tangan kananmu akan memakan ular-ular tersebut. Apa yang mereka lakukan hanyalah sihir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Dan penyihir tidak akan beruntung dari manapun datangnya dia. Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya, tongkatnya jadi ular betulan, lantas makan ular-ular palsu tersebut, dan ini disaksikan oleh para penyihir Fir'aun. Tatkala mereka melihat, ternyata Nabi Musa benar-benar berubah tongkatnya. Jadi dari unsur kayu menjadi unsur daging. Maka mereka sadar bahwa ini bukan sihir. Lantas mereka pun sadar. Fa'ulqiyas saharatu sujada. Mereka lalu sujud kepada Allah. Kalu aman Nabi rabbi Harun wa Musa. Kata mereka kami beriman kepada Robnya Harun dan Robnya Musa. Fir'aun marah. Qala amantum lahu qabla an lakum. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakumus sihr. Kalian mau kalian beriman dengan Musa sebelum aku izinkan, sungguhnya Musa itu hanyalah guru kalian. Kalian sedang ya berkonspirasi untuk menipu rakyat. Itu Musa guru kalian. Kalian sudah sepakat ini datang ke sini bikin acara seperti ini. Kata kita Fir'aun, la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi judu'in nakhl wa la ta'la wa la ta'lamun ayyuna ashaddu adaba wa abqa. Sungguh saya akan motong kaki kalian, motong tangan kalian, saya akan salib kalian di pohon korma dan kalian akan tahu mana azabnya yang lebih pedih. Apa kata para penyihir? Mereka beriman. Mereka mengatakan, "Faqdi ma anta qad, inna ma taqdi hadhihi al-hayatad dunya." Kata mereka, silakan Firaun bunuh kami. Kau hanya bisa menghabiskan kehidupan dunia kami. Adapun kehidupan akhirat tidak bisa. Mereka berdoa, Rabba, Rabbana afrik alaina sabra wa tawaffana muslimin. Kata mereka, ya Rabb kami, turunkanlah kesabaran kepada kami. Mereka sedang di, mau disiksa. Berilah kesabaran kepada kami wa tawaffana muslimin dan wafatkanlah kami dalam kondisi Islam. Dibunuhlah para penyihir tersebut oleh Firaun. Antum bayangkan mereka langsung masuk surga. Dijamin masuk apa? Surga. Iman mereka cuma sebentar, tidak lama. Iman mereka belum ada sehari, mungkin cuma dua jam, tiga jam mereka beriman. Taruhlah setengah hari, menghapuskan puluhan tahun mereka ya berbuat kesyirikan. Allah terima taubat mereka. Padahal profesi mereka adalah musyrik, dukun dan penyihir. Karenanya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya ampunan Allah sangatlah luas, pintu Allah, pintu taubat Allah terbuka selebar-lebarnya. Selama matahari belum terbit dari barat, selama nyawa belum kerongkongan, maka pintu taubat akan terbuka seluas-luasnya. Lihat juga kisah tentang tentang pembunuh 100 nyawa. Waktu dia sudah membunuh 99 orang, timbul dalam benaknya ingin bertobat. Dan itu sering. Para penjahat terkadang ingin apa? Ingin tobat. <laughs> Dia sudah bunuh 99 nyawa, tahu-tahu dia ingin apa? Bertobat. Maka dia mencari orang yang paling alim di atas muka bumi. Mana orang paling alim saya ingin bertanya. Ternyata ditujukan kepada orang yang ahli ibadah. Saya ini sudah bunuh 99 orang, apakah saya masih bisa diterima tobatnya? Maka orang ahli ibadah tersebut karena dia nggak punya ilmu, dia berfatwa pakai perasaan, pakai akalnya bukan pakai dalil. Ini musibah ini orang berfatwa pakai apa? Perasaan. Tidak pakai dalil. Menurut perasaan dia, orang ini sudah bunuh 99 orang, orang ini temperamental, tidak akan diterima tobatnya. Maka dia bilang kau tidak akan diterima tobatmu oleh Allah. Waktu mendengar hal tersebut, pembunuh 99 nyawa ini marah, maka dia bunuh orang ahli ibadah tersebut. pas 100? Ini kurang ajar, bilang saya tidak bisa diterima tobatnya, kita sembelih saja selesai. Ya. Akhirnya dia pun mencari orang yang paling, ketemulah orang yang paling alim, orang alim tersebut berfatwa dengan dalil, dengan mengatakan bahwasanya meskipun dosamu sudah mulus langsung nyawa, kau masih bisa diterima taubatmu. Pergilah ke kampung di mana orang-orang beribadah kepada Allah sembahlah Allah bersama mereka. Orang orang yang sudah mulus langsung nyawa ini pun segera berjalan menuju kampung yang lain. Belum sampai kampung yang lain, dia sudah meninggal dunia. Dia belum sempat ber, beribadah, dia belum sempat sujud. Ternyata Allah masukkan dia ke dalam surga. Kenapa? Namun dia sudah taubat. Dia belum sempat sholat, dia belum sempat sujud, dia belum sempat bersedekah, tapi dia sudah sempat apa? Bertobat. Taubatnya ini besar dinilai di Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah masukkan dia ke dalam surga subhanallah, dia cuma beriman sebentar tidak lama, ya. Namun dimasukkan malik yang salah taubat masalah subhanallah. Orang kalau di, sebelum meninggal taubat selesai urusan. Yang penting sebelum meninggal dia sempat apa? Bertobat. Semua dosa-dosa yang dilakukan akan hilang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia bertobat sebelum meninggal. Oleh karenanya jangan kita ragu dengan uh, uh, luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat kisah tentang dua orang yang saling bersaudara. Gara-gara dia sama seperti ahli ibadah yang berhukum dengan perasaan bukan pakai ilmu. Satunya suka bermaksiat, satunya rajin ibadah. Setiap dia ketemu saudaranya suka maksiat, dia tegur dia mengatakan ya hada aksir wahai fulan berhentilah kau jangan bermaksiat. Tapi temannya itu tetap aja bermaksiat, tidak peduli. Ketemu lagi kedua kali, seperti itu lagi bermaksiat. Maka dia tegur lagi, ya hadza aksi wahai fulan, berhentilah. Terus saja dia bermaksiat. Kemudian dia bermaksiat dengan maksiat yang lebih besar. Temannya tegur lagi. Dia mengatakan, ya hadza aksi wahai si fulan, berhentilah kau dari maksiat. Akhirnya tukang maksiat juga jengkel, tiap hari ditegur, ditegur terus. Maka dia mengatakan, khalini wa rabbi. Biarkan saya dengan Allah, bukan urusanmu menegur negur saya. Abu Aitha alayya raqiba, apakah Allah utus engkau sebagai pengawasku? Sudah ada malaikat, ngapain kau ngawas-ngawasin lagi? Gampangnya gitu. Bayangkan, kita pun dibilang gitu pun jengkel. Apa dia bilang? Ngapain kau ngurusin saya? Biarin saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah utus kamu sebagai malaikat rakib dan atid? Sudah cukup malaikatnya sudah ada, ngapain kau ngurus-ngurusin saya? Akhirnya orang ini tersinggung. Kemudian dia memfonis dengan fonis yang berbahaya dia mengatakan la yaghfirullahu lak. Allah tidak akan ampuni engkau. Kenapa dia memfonis dengan perasaan bukan pakai dalil? Akhirnya Allah matikan dua orang ini. Allah mengatakan, "Man dzalladzi yata'ala alayya alla aghfira li fulan?" Siapa yang berani bersumpah kalau saya tidak akan mengampuni si fulan meskipun dia banyak maksiatnya? Faqad kafartu lahu, sungguh saya telah mengampuni dosa-dosanya wa ahbatu amalak dan saya hapuskan amalan-amalan kebajikanmu wahai orang yang ahli ibadah. Ya. Maka Abu Abu Hurairah berkata, "Takallama bi kalimatin Awbakat dunia wa ukhrah. Dia telah mengucapkan satu perkataan yang menghilangkan dunia dan akhiratnya. Oleh karenanya para hadirin, ya, perhatikan ampunan Allah sangat luas. Kapan seorang bertobat kepada Allah, pasti Allah akan ampuni. Jangan kita pernah ya merasa Allah tidak sayang sama kita. Ingat tadi orang yang berzina pun masih bisa masuk surga, orang yang membunuh juga masuk surga, orang yang perempuan buat kesyirikan juga masuk surga dengan syarat mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara berikutnya yang perlu kita ketahui juga bahwasanya kewajiban untuk bertobat adalah kewajiban yang fauri, yaitu segera, tidak boleh ditunda. Barang siapa yang berdosa segera bertobat, jangan ditunda-tunda. Kalau dia tunda, maka semuanya dia telah terjerumus dalam dosa yang lain yang tersendiri. Ada orang bermaksiat, dia tidak bertobat. Nanti saja tobatnya. Ada orang yang mau bertobat kasih jadwal, nanti kalau sudah umur 60 tahun baru saya tobat. Sebelum umur 60 dia sudah tewas, repot. Ada yang mengatakan saya nanti bertobat kalau sudah hajian. Sementara haji sekarang ngantri 15 tahun. 10 tahun belum sampai haji ini sudah apa? Meninggal dunia. Kenapa? Dia jadwalnya ditobatin sama apa? Tobatnya dia jadwalin. Ini repot seperti ini. Ada orang kita tegur, "Mas, antum kerja di Bank Ribawit, bertobat kan?" Insya Allah kalau sudah pensiun bertobat. Ya udah pensiun dia bertobat. <laughs> Jadi namanya tidak benar seperti itu. Orang bertobat harus segera. Ya, Jangan dia kasih jadwal tobat dia. Nanti kalau sudah umur 50 baru saya tobat. Belum tentu ente sampai umur 50 tahun. Allah sudah panggil nyawa, nyawa ente. Oleh karenanya taubat harus segera ya, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Perkara berikutnya yang harus kita ketahui apa syarat taubat diterima. Syarat taubat diterima kalau berkaitan dengan hak Allah tiga, kalau berkaitan dengan hak orang lain empat syaratnya. Adapun kalau berkaitan dengan hak Allah, jadi syaratnya tiga. Yang pertama dia meninggalkan dosanya tersebut. Dan yang kedua, dia menyesali perbuatannya tersebut. Dan yang ketiga, dia bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Saya ulangi, yang pertama dia tinggalkan dosa tersebut, yang kedua dia menyesali perbuatannya, yang ketiga dia bertekad untuk tidak kembali. Jika tiga hal ini ada dalam hatinya tatkala dia bertobat, maka tobatnya pasti diterima. Pasti diterima. Meskipun nanti dia kembali lagi, Meskipun nanti dia berdosa lagi bulan depan, ulangi lagi. Tapi waktu dia bertobat sekarang, dia bertobat untuk bertekad tidak kembali, Allah terima tobatnya. Meskipun suatu saat dia kembali lagi. Dan semoga Allah tidak mengembalikan dia kepada dosa yang sama. Tapi taruhlah dia kembali lagi kepada dosa tersebut, maka itu dosa yang baru, dosa yang sebelumnya sudah diampuni. Kenapa? Terkumpul pada dirinya, dia meninggalkan, dia menyesal dan bertekad untuk tidak kembali. Adapun orang yang bertobat dengan niat untuk kembali, maka tidak diterima. Contoh orang-orang yang misalnya peminum khamar bulan Ramadan kata kata mereka kita libur dulu jangan minum khamar enggak enak malu sama Allah Subhanahu wa taala. Kapan nanti kalau sudah lebaran baru kita minum khamar lagi. Ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Eh sekarang bulan Ramadan kita salat salat tarawih, salat tobat, tobat sama Allah. Begitu selesai bulan Ramadan, selesai nggak sholat lagi. Ini taubat tidak diterima. Kenapa? Sudah dia niatkan untuk kembali lagi ke maksiatan tersebut. Dan dia tidak bertekad untuk meninggalkan, tapi dia bahkan sudah berencana akan kembali lagi. Makanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taubatnya. Tapi kalau seorang sudah bertekad, dia tinggalkan benar-benar tulus, menyesali, dia menangis, maka dosa tersebut diampuni oleh Allah. Kalau dia terjerumus lagi itu dosa yang baru. Dosa yang baru. Dalam hadis Ya, Rasulullah SAW mengatakan, Adaba abdun Damban Ada seorang hamba yang berbuat dosa. Fakallah rabbi ufirli. Tatkala hamba ini berdosa dia berkata, "Ya Robku ampunilah aku." Maka Allah berkata, Ali abdi anna lahu rabban ya'khudhu bi dzamb wa yaghfiru dzamb." Hambaku ini tahu dia punya Tuhan yang menyiksa karena dosa kalau tidak bertobat dan dia tahu bahwasanya dia punya Tuhan yang mengampuni dosa kalau dia bertobat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ghafartu lahu," saya ampuni dia. Kenapa? Dia tahu Tuhan yang mengampuni dia. Dia minta ampun, saya ampuni. Dia tahu sifat Tuhan yang mengampuni dosa. Tatkala dia minta ampun, saya ampuni kata Allah Subhanahu wa taala. Summa sama Allah kata Nabi, kemudian hamba ini beberapa lama tidak bermaksiat. Thumma adnaba dzamban akhar. Kemudian dia berdosa lagi. Waktu dia berdosa lagi dia berkata, "Rabbi ighfirli, ya Allah ampuni aku." Allah bilang lagi, "Alima abdi anna lahu Rabban ya'khudhu bidzam ya- wa yaghfiru dzam. Hambaku tahu dia punya Tuhan yang menyiksa karena dosa kalau tidak minta ampun dan dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni kalau dia minta ampun dan bertobat. Ghafartu lahu, aku ampuni dia. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma makatha masyaallah. Kata Nabi kemudian berapa waktu dia tidak bermaksiat lagi. Tsumma ataba dzamban akhar. Kemudian dia bermaksiat lagi. Waktu dia bermaksiat lagi dia mengatakan Rabbi ghafirli, ya Allah ampuni aku. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alima 'abdi anna lahu rabban ya'khudhu bidzam wa yaghfiru dzam." ku tahu dia punya Tuhan yang menyiksa karena dosa kalau tidak bertobat dan dia tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa kalau bertobat. Kemudian kata Allah, "Falyamal 'abdi ma syaa." Silakan hambaku melakukan apa yang dia kehendaki. Kata para ulama, selama sang hamba berdosa, bertobat, berdosa, bertobat, Allah terus memberikan ampunan bagi bagi dia. Yang kedua, jika ternyata dosa tersebut berkaitan dengan hak orang lain. Contohnya dia mencuri barang orang lain. Maka tidak diterima tobatnya kecuali dia mengembalikan barang orang lain tersebut kepada dia, kepada pemiliknya. Contohnya ada seorang mencuri jam, jam tangan, jam teman temannya. Dia pakai jam tersebut selama dua tahun, setelah itu dia menyesal oh, ini barang curian. Saya ingin bertobat, maka dia harus kembalikan jam tersebut kepada temannya. Contohnya seorang dulu preman mencuri mobil orang lain, diganti pelatnya diganti surat-suratnya, dia pakai mobil tersebut. Kemudian dia bertobat, astagfirullah, saya ternyata berdosa. Maka dia harus kembalikan mobil tersebut, cari pemiliknya kembalikan, baru tobatnya diterima oleh Allah. Jangan dia naik mobil tersebut dia mengatakan astagfirullah atau ilaik. Astagfirullah tapi mobilnya dipakai terus. Ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena haknya tidak dikembalikan. Tapi perhatian yang Allah Subhanahu wa taala di antara perkara yang berkaitan dengan taubat. Jika seorang memiliki 10 dosa misalnya, lantas dia bertobat dari 5 dosa, yang 5 belum, apakah tobatnya diterima dari 5 dosa ini? Ada khilaf di kalangan para ulama namun yang benar diterima tobatnya. Jika memenuhi persyaratan apa? Taubat. Ada namanya taubat nasuha ber, ber, berdosa bertobat dari segala dosa. Ada orang bertobat yang dia mampu baru cuma 5. Dia contohnya misalnya dia ini berzina, dia ini pemakan riba, dia ini merokok, kemudian ini suka nonton film porno, dia berdurhaka sama orang tuanya. Kemudian dia, ya Allah saya ini banyak dosa. Jangan-jangan saya meninggal dalam kondisi dia bertobat. Akhirnya dia berbakti sama orang tuanya, tidak lagi durhaka. Kemudian dia tidak lagi nonton film porno. Dia tidak lagi makan riba. Dia tidak lagi berzina. Cuma satu yang belum dia belum bertobat, saya masih merokok katanya. <laughs> Mungkin atau tidak? Mungkin. Empatnya diterima atau empatnya enggak diterima. Yang satu belum diterima. Kenapa dia masih apa? Merokok. Ya, merokok susah. Belum bisa. Belum bisa. Belum bukan belum bisa, belum mau. Belum belum mau. Ada orang saya ketemu beberapa orang cerita sampai Ustaz saya dengar ceramah antum di televisi tentang haramnya rokok, langsung saya tinggalkan. Bisa orang seperti bisa, bisa kata saya langsung saya tinggalkan. Besok saya tinggalkan langsung. Imannya kuat, tinggalkan langsung. Ada yang enggak lah. Ah, yang penting wacana dulu lah. Kita tahu hukumnya haram lah belakangan. <laughs> Ini wacana dulu. Pelan-pelan lah Ustaz, tidak bisa langsung lah Ustaz, pelan-pelan lah. Dari satu bungkus jadi setengah bungkus, nanti minggu lagi jadi lima ini kurang-kurang lama-lama akan saya tinggalkan. Tapi ya jangan langsung Ustaz, tidak boleh langsung apa namanya? keras-keras pelan-pelan. Yaitu urusan nanti dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya katakan bukan syarat taubat harus meninggalkan seluruh dosa tidak. Anda bertobat dari sebagian dosa, Taubat itu diterima. Yang Anda belum bertobat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari para hadirin yang tidak Subhanahu wa taala, perkara yang terakhir yang ingin saya sampaikan, ya, selain taubat, ya, ada ya, amalan yang perlu kita lakukan untuk mempers, mempers, menyempurnakan tobat kita. Menyempurnakan tobat kita. Yang pertama, kalau bisa kita sertai dengan sholat taubat. Seorang yang bertobat kalau bisa disertai dengan sholat apa? Sholat tobat. Namun ini tidak wajib, ini hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Barang siapa yang sholat tobat maka dosanya akan diampuni. Tapi kalau dia tidak sholat tobat tidak jadi masalah. Namun dianjurkan dia sholat tobat. Dan ingat sholat tobat ini bukanlah sholat rutinitas seperti sholat duha tiap pagi, sholat tobat atau menjelang tidur sholat tobat. tidak. sholat tobat ini dilakukan kalau kita merasa bertobat sholat kapan saja. Salat dua rakaat bertobat kepada Allah. Ini menyempurna taubat kita agar Allah mengkokohkan kita agar kita tidak kembali lagi mengulangi dosa yang kita lakukan dengan cara salat taubat. Yang kedua, meninggalkan sebab-sebab yang membuat kita terjerumus dalam dosa-dosa tersebut. Jauhi. Kalau seorang misalnya dosanya adalah minum khamar, maka tinggalkanlah teman-temannya yang suka minum khamar. Dia sudah bertobat. Orang yang baru bertobat ini rawan diambil lagi oleh syaitan, rawan. Rawan diambil lagi oleh syaitan. Kenapa? Syaitan ingin dia kembali lagi kepada komunitasnya. Maka jauhilah komunitas yang bisa membuat dia terjerumus dalam zina tersebut atau minum khamar. Tinggalkan. Kalau dia tahu imannya lemah, kalau dia jalan-jalan ke luar negeri, ke Singapura misalnya, dia bakalan berzina, maka jangan dia pergi ke Singapura. Karena dia tahu imannya lemah. Segala jalan-jalan, segala pintu-pintu yang pernah membuat dia terjebak dalam maksiat tersebut harus dia jauhi. Harus dia jauhi. Kalau dia tahu kalau dia bersendirian dia bakalan maksiat, dia bakalan nonton film porno, lihat hal yang larang-larang, maka jangan dia bersendirian. Ya. Kalau dia ingin buka sesuatu bawa istrinya, bawa anaknya supaya dia malu. Dia, jangan dia biarkan, jangan dia ngetes imannya. Insya Allah saya kuat, dia belum tentu kuat. Jauhi segala jalan-jalan. Jangan dia merasa pede dengan apa? Imannya. Kalau Nabi Yusuf alaihissalam kabur dari Zulekha karena khawatir terjerumus, bahkan minta dipenjara oleh minta doa kepada Allah agar dipenjara. Kenapa tidak beda dengan imannya? Khawatir. Maka kita lebih utama. Maka perkara yang kedua sebab-sebab jalan yang bisa menjauhkan kita kembali kepada maksiat kita jauhi. Yang ketiga, perbanyak amalan soleh. Karena di antara hal yang menyempurnakan dihapus, dihapusnya dosa-dosa kita selain bertobat adalah kita banyak beramal soleh. Bahkan kalaupun kita tidak bertobat, namun amal kita soleh banyak, bisa jadi dosa kita terhapus dengan sendirinya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, amal soleh itu ibarat air bersih, sementara dosa itu ibarat najis. Nah, kalau kita punya air banyak air bersih yang banyak, najis tersebut akan lebur. Tatkala ada seorang Arab Badui kencing di masjid, di depan masjid. Kemudian Rasulullah SAW minta didatangkan satu ember air, fauhriko alaihi. Kemudian seember air tersebut dituangkan kepada air kencing Arab Badui. Air, air, air kencing Arab Badui tadi najis atau tidak? Najis dan bau mungkin setengah liter mungkin ya. Tapi tatkala ditumpahkan air yang mungkin 10 liter hilanglah najis tersebut. Semakin banyak air semakin kuat penghapusan penghilangan dosa-dosa. yang juga sabda Rasulullah SAW. Idza balagal ma'u kullataini lam yahmil khabath. Kalau air telah mencapai masa dua kullah, 200 liter maka tidak akan mengandung mengandung najis. Artinya apa? Kalau ada najis-najis kecil ada beberapa tetes air kencing, ada mungkin kotoran hewan sedikit yang najis. Namun kalau airnya banyak tidak berpengaruh. Najis tersebut akan lebur. Maka demikian pula kalau kita punya amalan soleh yang banyak, mungkin kita punya kesalahan-kesalahan kecil tidak akan dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini di antara kisah seorang pemuda, seorang sahabat yang dia melakukan maksiat. Dia mencium seorang wanita di ujung kota Madinah yang bukan mahram dia. Berarti kita tahu menyentuh wanita lebih baik ditusuk dengan besi jarum besi daripada menyentuh wanita yang bukan mahram. Ini bukan cuma dia sentuh, bahkan dia cium wanita tersebut. Setelah itu dia menyesal. Datang kepada Nabi SAW. Dia tahu Nabi tidak tahu. Yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah," kata dia, akim alayya haddan." Ya Rasulullah, tegakkan hukum had kepadaku. Dia menyangka mencium wanita itu sama dengan berzina. Ada hukum hadnya. Padahal tidak ada hukum hadnya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tegakkanlah hukum had bagiku." Rasulullah SAW tidak menjawab, kemudian diikomatkan sholat, kemudian Rasulullah sholat, sholat berjamaah. Setelah sholat berjamaah, Rasulullah SAW bertanya, orang ini datang lagi, ya Rasulullah, tegakkan hukum had. Kata Rasulullah SAW, as-salaita ma'ana, kau sholat berjamaah sama kita? Kata dia, iya. Kata Rasulullah SAW, Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Gara-gara apa sholat? Berjamaah. Turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Hud, wa akimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibun sayyi'at. Dirikanlah salat di pagi hari dan dirikanlah solat di petang hari dan dirikanlah solat di sebagian malam hari, sungguhnya kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa dosa-dosa. Gara-gara di berjamaah, dosanya jadi diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke kan? Jangan menyepelekan sholat apa berjamaah. Tapi antum jangan salah paham, jangan bilang Ustaz kalau begitu saya cium cewek nanti sholat berjamaah selesai. Oh, bukan begitu ceritanya. Ente cium cewek jelas dosanya, sholat jamaahnya belum tentu diterima. <laughs> Repot. Maksud saya kita banyak beramal soleh, mudah menghapuskan dosa-dosa kita. Contoh yang lain, kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Hatib bin Abi Balta'ah adalah seorang sahabat yang ikut dalam perang Badar. Dia ikut perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Ikut perang Badar pada tahun 2, 2 apa? 2 Hijriah. Waktu itu perang yang sangat hebat. Yang Rasulullah namakan Yaumal Furqan, hari pembeda. Yang Rasulullah SAW beristighfar, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma intuhlik hadil isabah la tu'bad. Ya Allah, kalau kau binasakan kami saat ini, kau tidak akan disembah. Saking gentingnya suasana. 315 lawan 1000 orang dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Hati bin Abi Balta ikut serta dalam perang Badar. Dia memiliki pahala yang sangat luar biasa. Dia sudah punya deposit pahala yang sangat luar biasa. Karena dia peserta perang perang Badar. Qadarullah pada tahun 8 Hijriah, 6 tahun berikutnya dia bermaksiat. Waktu Rasulullah SAW hendak mengirim pasukan menyerang Fatu Makkah, menyerang kota Makkah untuk melaksanakan Fatu Makkah, penakluk, penaklukan kota Makkah. Hati bin Abi Baltah masih punya saudara musyrik di Mekah. Maka dia pun kirim surat kepada saudaranya. Dia ingin punya jasa agar saudaranya selamat. Dia kirim surat suratnya dia titipkan pada seorang wanita. Maka berjalanlah wanita tersebut bawa surat Hatib. Allah turunkan wahyu kepada Nabi mengabarkan ada surat yang ditulis oleh Hatib. Maka Allah Rasulullah SAW menyuruh Ali bin Abi Thalib dengan sahabat yang lain tangkap wanita tersebut untuk meminta surat yang dititipkan oleh Hatib. Setelah datang surat tersebut Rasulullah SAW berkata, "Mahada ya Hatib, apa yang kau lakukan wahai Hatib?" Waktu itu ada seorang sahabat yang murka melihat perbuatan Hatib karena dosa dia berbahaya berkaitan dengan strategi penyerangan bahaya. Kalau orang musyrik tahu ini surat ini sampai kepada mereka, mereka bisa nyerang balik bahaya. Maka seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, da'ni adribu adribu unuka hadzal rajul." Ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepala orang ini. Kenapa dosanya besar? Kata Rasulullah sallam, "La, jangan. Fala Allah ittala ala ahli Badar, faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Kata Rasulullah, Allah sudah lihat siapa-siapa peserta perang Badar. Dan Allah berkata, "Lakukan yang kalian kehendaki, aku telah ampuni kalian." Kenapa Hatib melakukan dosa ini tidak dianggap oleh Allah? Kenapa? Karena dia pernah punya deposit pahala yang sangat apa? Luar biasa. Maka dosa besarnya ini diampuni oleh Allah meskipun dia tidak bertobat kepada Allah. Maksud saya kalau anda punya amalan luar biasa, anda berbakti kepada orang tua, menyenangkan hati orang tua, bikinkan rumah buat ayah dan ibu, ya. Kemudian perhatikan anak-anak, sholat malam, ya. ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada dosa-dosa kecil, insya Allah Allah, Allah akan abaikan. Kenapa? Karena kita memiliki deposit apa? Pahala yang luar biasa. Kita memiliki air pembersih yang sangat banyak. Inilah para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan apa? Taubat. Sekarang sisi kedua. <laughs> Tentang apa? Mau dibahas atau sudah selesai? Saya capek ya. <laughs> sudah satu setengah jam kita ya. Tanya jawab aja ya. Yang penting jangan malas-malas bertobat. Banyak yang malas bertobat dan jangan malas-malas apa? Berdoa. Saya cuma ingatkan tentang perkataan Imam Syafi'i, ya. Atahza bid du'ai wa tasdarihi wa ma tadri bima sana'a du'a'u. Sihamul la tukhti walakin laha amadu wa amadi qida'u. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, janganlah engkau meremehkan doa dan janganlah kau mengejek doa. Apakah kau meremehkan doa? Kau tidak tahu keajaiban apa yang bisa dilakukan oleh doa. Doa itu ibarat panah yang dilepaskan di malam hari. Orang berdoa di malam hari, sepertiga malam terakhir. Dan tidak akan salah panah tersebut pasti kena tujuannya. Hanya saja perlu waktu untuk mencapai tujuannya. Dan waktu itu suatu saat akan selesai. Jadi anda berdoa dan berdoa pasti akan dikabulkan. Hanya butuh waktu, jangan terburu-buru. Dan waktu itu akan tiba waktunya. Oleh karena jangan remehkan doa. Betul banyak keajaiban-keajaiban yang dirasakan oleh orang karena doa. Saya katakan tadi, kalau semua pintu sudah tertutup, Ente minta tolong kakak tidak dibantu. Ente minta tolong orang tua, orang tua juga enggak punya uang. Ente minta tolong sama bos, ente malah dipecat sama bos. Ente minta tolong sama teman, teman pura-pura tidak tahu, SMS enggak dijawab-jawab. Ingat pintu tobat masih pintu doa, pintu doa masih apa? Ter terbuka. Pintu langit tidak pernah tertutup meskipun pintu dunia seluruhnya ter tertutup. Maka berdoalah kepada Allah, yakin pasti ada pengkabulannya jika Anda benar-benar berdoa kepada Allah dengan ketulusan dan penuh keyakinan. Suatu saat doa Anda pasti dikabulkan. Allah taala alam bisawab demikian saja apa yang bisa kita sampaikan. Kalau ada yang bertanya maka saya persilahkan. Bagaimana caranya menumbuhkan rasa takut akan ancaman Allah yang terdapat dalam Al-Quran agar kita terhindar dari dosa? Ya, antum lihat antum bermaksiat kepada Allah dan Allah bisa mencabut nyawa Anda sekali-sekali, sekali itu, kapan-kapan. Antum lihat betapa banyak orang sedang bermaksiat meninggal. Dia tidak terbetik dalam dirinya akan meninggal. Dia merasa pede, dia merasa sehat, tahu-tahu meninggal. Kita baru lihat ada klip video yang dia lagi joget, tahu-tahu Allah cabut nyawanya. Ya, ada yang lagi bermaksiat dicabut nyawanya. Lagi naik mobil mungkin umbir, cabut nyawanya. Ya, mungkin lagi berjalan menuju tempat perzinahan, cabutnya. Walau naik pesawat ingin pergi ke negara kafir, ingin maksiat di sana, mungkin ingin acara tahun baru dan macam-macamnya, tahu-tahu meledak pesawatnya. Nyawa dicabut kapan saja, ya. Dan sering kematian datang tanpa pemberitahuan. Seandainya kematian datang pemberitahuan masih mending, sering tanpa pemberitahuan. Saya katakan tadi, seorang keluar dari rumahnya tidak terbetik dalam hatinya dia bakalan meninggal, tidak terbetik. Satu persen pun tidak ada dalam benaknya dia akan meninggal. Tahu Allah cabut nyawanya. Anda mungkin sedang bermaksiat atau Allah cabut nyawa Anda. Maka hati-hatilah. Jangan sampai Anda meninggal tanpa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat tobat itu dilaksanakan waktunya kapan? Salat taubat kapan-kapan saja. Sebaiknya dihindari waktu-waktu terlarang. Kecuali kalau kondisi terdesak dan ini boleh salat karena boleh waktu terlarang boleh ya kalau dalam kondisi apa namanya terdesak dia ingin bertobat sekarang takut dia meninggal sekarang dia ber, salat meskipun waktu terlarang seperti pada asar atau pada subuh boleh tapi saya katakan kalau bisa dia sholat setelah waktu apa terlarang kapan saja kalau oh, dia dia maksiat kapan kapan maksiat segera bertobat maksiat pagi hari sholat tobat pagi hari kalau dia ingin bertobat sore hari baru sholat silakan aja di masalah. Jadi tidak sholat tobat bukan sholat rutinitas seperti sholat duha tidak. Namun dia sholat yang ada sebabnya ya. Sebagaimana anda masuk masjid bisa kapan saja anda tahiyatul masjid. Demikian juga sholat tobat kapan anda bertobat segera bertobat kepada Allah. Di antaranya dengan disunahkan sholat dua rakaat. Ustadz untuk diampuni segala dosa apa cukup dengan sering beristighfar atau kita perlu menyebutkan satu persatu semua dosa kecil yang sudah kita lakukan dan dosa besar. Lebih afdal kalau kita menghadirkan dosa-dosa kita. Lebih afdal. Ya Allah, ya, ampuni dosa-dosa. Dalam hati kita ingat dosa-dosa kita. Kita tangisi dosa-dosa kita. Ya. Dan kita bilang, ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang telah aku lupakan. Banyak dosa-dosa yang kita apa? Lupakan. Tapi yang bisa kita ingat, kita ingat. Agar kita lebih khusyuk dan tatkala mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita istighfar tanpa kita ingat dosa, istighfar terasa hambar. Istighfar terasa hambar. Tapi kalau kita ingat dosa-dosa kita, kita menyesali, kita menangisi. Dan kita semakin bertekad untuk tidak mengulanginya. Ustadz dosa dengan manusia harus diminta keadilannya, kehalalannya pada manusia. Bagaimana dengan kisah bunuh seratus nyawa? Ini Ibnu Qayyim bahas, dia menyebutkan kalau ada orang bunuh orang lain, maka ter, orang ini terkait padanya tiga, tiga hak. Pertama, hak ber, atau berapa hak ya di antaranya hak berkaitan dengan ahli waris orang tersebut. Pertama berkaitan hak Allah, hak Allah dia sudah bertobat. Ada si A bunuh si B. Terkait pada dia tiga hak. Pertama hak Allah, kedua hak ahli warisnya, ketiga hak mayat yang terbunuh. Sekarang dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hak pertama berkaitan dengan Allah selesai, dia sudah bertobat. Hak kedua berkaitan dengan ahli waris, Orang yang bunuh orang lain dengan sengaja harus dikisah harus dibunuh. Ternyata ahli warisnya semua maafkan. Kok bisa dimaafkan? Misalnya dihadirkan uang 100 miliar untuk dimaafkan. Ternyata ahli warisnya setuju. Dan ini boleh. Dan di Saudi sering seperti ini. Ada orang meninggal di hukum fonis, maka kabilahnya menyiapkan uang yang banyak. Bahkan tatkala akan dipancung disiapkan uang. Siapa tahu ahli, ahli warisnya berubah pikiran. Kalau mereka terima uang tersebut dimaafkan selesai tidak jadi di, dibunuh. Taruhlah dimaafkan oleh ahli warisnya tanpa harus terima uang maafkan. Tinggal hak yang ketiga. Hak yang ketiga berkaitan dengan hak mayat tersebut. Dia maafkan atau tidak kita nggak tahu udah mati mau ditanya itu maafkan atau tidak nggak tahu dia sudah meninggal dunia. Ini masalah. Masalah di akhirat kelak. Dalil-dalil menunjukkan Dosa orang kalau berkaitan dengan hak orang lain tidak akan diampuni kecuali orang lain tersebut menghalalkan. Nah ini sudah tidak mungkin, dia sudah meninggal. Bagaimana kita bisa menuntut penghalalan sementara dia sudah meninggal? Namun kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berdasarkan banyak dalil di hadis kisah pembunuh 100 nyawa ini menunjukkan bahwasanya jika seorang benar-benar bertobat dengan tobat nasuha dan dia sudah berusaha mencari penghalalan namun tidak dapat, tidak ada jalan untuk minta penghalalan dari orang tersebut, dia serahkan kepada Allah maka niscaya Allah akan mengampuni. Yang jadi masalah kalau mungkin dia minta menghalalkan namun dia tidak menghalalkan, tidak minta penghalalan. Misalnya dia curi mobil, dia tahu dia bisa kembalikan, dia tidak mau kembalikan, maka nah, ini tidak diterima tobatnya. Beda dengan orang yang sudah bunuh seratus nyawa, dia tidak mungkin minta penghalalan sementara yang dibunuh sudah mati semua. Minta penghalalan sama siapa? Jadi maksud saya seorang kalau dia sudah berusaha mencari penghalalan namun tidak berhasil dan tidak memungkinkan, lantas dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan mengampuni apa? dosanya. Allah yang akan halalkan. Bagaimana saya waktu belum kenal sunnah saya mempunyai sabuk kekuatan. Sabuk itu dari kiai. Bagaimana hukumnya? Sekarang saya sudah tinggal semua karena saya sering ngaji sunnah. Ya udah sabuknya dibuang. Sabuk kekuatan. Buat apa? Buat kuat apa itu maksudnya? <laughs> Eh, saya biasanya ada jinnya, biasanya ada apa? Ada khodamnya. Tinggalin itu semua. Apakah kita telah bertobat? Apakah kita telah berbuat dosa? Orang yang merokok terus-menerus padahal sudah tahu hukumnya haram. Ya jelaslah kalau dia tahu itu merokok hukumnya haram dia terus merokok ya tetap aja apa? berdosa. Saya beberapa liburan lalu ketemu dengan salah seorang ikhwan dia dokter bedah ginjal, bedah apa? Dia ginjal ini mengatakan, "Ustaz, seluruh pasien saya yang saya obati ginjal semuanya perokok." Kecuali satu dua orang dia mengatakan. Tapi semuanya adalah apa? Perokok. Dan menurut saya lihat bahwasanya rokok itu pasti menyebabkan kanker. Pasti. Cuma ada orang yang imunnya kuat, antibodinya kuat, dia meninggal sebelum kanker tersebut tiba. Tapi kalau orang tidak kuat kankernya datang sebelum dia meninggal. Tapi ujung-ujungnya pasti menimbulkan kanker pasti kata dia. Ya. Tapi ya orang mengatakan saya sudah 80 tahun merokok masih sehat. <laughs> Sama ada orang minum bir sampai 80 tahun masih apa? Sehat ya. Jadi intinya eh, kamu dikasih kesehatan biar bertobat kepada Allah. <laughs> Jadi rokok hukumnya haram sebagaimana sering saya jelaskan. Bagaimana jika seorang istri datang ke kajian namun suaminya memberikan izin setengah-setengah sementara suaminya tersebut jarang-jarang memberikan pelajaran ilmu agama? Suaminya memberikan izin setengah-setengah pasti ada alasannya. Mungkin servis servis ibu kurang sama suami misalnya. Perhatiannya kurang, tapi kalau di, perhatian suami datang dibikinkan digorengkan telur, bikinkan teh, dipijit-pijit, masa yang pengajian, oh silakan, pasti langsung diberikan izin sepenuhnya. Tapi kalau datang, mas, mas ini nggak sholat subuh di jamaah, mas ini diomelin, mas ini diceramain. Boleh saya nggak ngaji? Ya nggak boleh lah. Nanti kamu ngaji tambah ceramain saya, <laughs> dia nggak mau. ya, maka kita harus berpolitik, bersiasat dalam menghadapi apa? Suami kita. Ya. Kita harus berpolitik. Ya. Kita ini, insya Allah diizinkan. Namun bukan berarti juga pengaji pagi sore, pagi sore pengajian terus. Ya, kalau pagi sore ngaji kapan ngurus suami, kapan ngurus anak-anak, kapan mijit suami, kapan ngobrol sama suami. Bukan berarti kalau semangat ngaji pagi sore pagi sore ngaji tidak ada waktunya kita kajian, ada waktunya kita perhatian sama suami. Ustaz bagaimana kalau kita menyakiti hati seorang tapi kita lalu bertobat tapi orang itu masih sakit hati sementara kita juga sudah minta maaf juga apa Allah menerima taubat kita ya antum harus baikin orang tersebut sampai hilang hatinya hilang apa sakit hatinya caranya apa berikan hadiah berikan apa hadiah kan atau berikan jam tangan kah? Ya siapa suruh nanti nyakiti hati dia. Kalau dia tidak maafkan urusannya di akhirat. Kalau tidak dia tidak maafkan urusannya di mana? Dia jangan kita bilang saya kan sudah minta maaf dia nggak maafkan terserah dia, nggak bisa. Bagaimana cara dia minta maaf? Kalau dia minta maaf dengan penuh dengan kebaikan, dengan datang berikan hadiah mungkin dia maafkan, tapi kalau anda datang, eh, saya minta maaf ya." Siapa mau maafin ente? Ente minta maaf masih sombong. Ada orang datang, ada orang punya masalah sama apa? Sama istri saya. Ini ini rahasia tapi tidak saya bongkar sedikit. Ada orang punya ibu-ibu punya masalah sama istri saya. Dia merasa dia tahu dia bersalah. Datanglah dia ketemu istri saya dia bilang, "Mbak, kalau saya punya salah, maafin ya." Ente nggak merasa salah kata istri anda. <laughs> Iya salah saya. <laughs> Iya kalau punya salah bilang aja saya minta maaf, nggak usah sombong bilang apa. Kalau saya punya salah, ini sudah tahu punya salah masih bilang kalau saya punya salah untuk diberi pelajaran. Ente kalau sudah punya salah, jangan sombong juga minta maaf. Kalau dia tidak maafkan, maksudnya di akhirat. Ente harus merendah supaya dia maafin ente. Kalau perlu ente bawa duit, kasih duit, kasih uang, kasih hadiah, ajak makan, traktir makan, insya Allah dia maafkan. Tapi kalau ente minta maaf dengan kesombongan, saya punya kalau saya punya salah maafin ya. Enak saja itu, dia kan jengkel, enak saja kirim SMS, tidak ketemu langsung. Kalau dia tidak maafkan, harusnya di akhirat repot. Maka saya katakan jangan suka nyakiti hati orang lain, mulut dijaga, omongan dijaga, jangan suka ikut-ikutan nuduh orang lain. Orang kalau sudah sakit hati repot, urusannya di akhirat. Ingat hadis Nabi SAW tentang seorang wanita. Zukir anna fulana, perempuan yang senantiasa sholat malam, senantiasa bersedekah, senantiasa berpuasa. Wa fi syai'un tu'dhi Tapi lisannya menyakiti hati tetangganya. Karena Rasulullah SAW, la khaira fiha tidak ada kebaikan bagi wanita ini hiya pindah di neraka. Gara-gara apa? Gara-gara nyelekit aja mulutnya di neraka jahanam. Terkadang kita lebih baik dipukul daripada disakiti, dijatuhkan harga diri kita. Jadi berusaha minta maaf kembali dengan cara-cara yang baik, ajak makan ke atau kita undang ke rumah kita ke atau kita datang bawa hadiah Insya Allah hatinya lega. Atau kalau dia tidak mau kita baiki anak-anaknya, ketemu anaknya kita kasih duit. Anaknya pasti ngelapor kan? Mah tadi si mbak itu kasih saya duit. Dia pasti akan mereda. Dia pasti akan mereda. Apakah hukum mensteril kucing atau memberikan pil KB ke kucing tersebut? Apa hukum mensteril kucing atau memberikan pil KB ke kucing tersebut? Kalau memberikan pil KB kepada kucing masih mending ya. Tapi kalau mensteril kucing, dia juga punya hak ingin punya anak. Ya, saya sudah baca fatwa ulama, kebanyakan tidak boleh. Ya. Kalau ente nggak mampu, nggak usah urus kucing itu. Ente jangan sok urus kucing tersebut, tapi ente menghilangkan kebahagiaan dia. Dia ingin punya, ingin punya anak, ingin punya suami misalnya. Ente <laughs> mandulkan dia. <laughs> ya, tapi kalau ente kasih pil KB masih mending lah, dia masih bisa bertahan suatu saat punya anak. Kalau ente nggak mampu, lepasin kucing itu, ngapain ente? Ente maunya enak aja, saya nggak nggak pingin. Saya senang kucing ini, tapi saya nggak pingin dia punya anak. Jangan. Saya khawatir ente mendolimi apa? kucing tersebut. Kira-kira kucingnya sakit hati atau tidak? Kalau dia tahu ente eh, dia sakit hati. Kalau dia tahu dia tidak mau jadi tidak mau di rumah ente. Tapi sini saja kajian kita yang bisa kita lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah mencatat apa yang kita lakukan pada pagi hari ini sebagai amalan timbangan kebajikan kita di akhirat kelak hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak. Demikian subhanakallah Bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.